Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandumah usul fikih wa qawaidih yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai suatu ibadah itu hendaknya mencocoki enam perkara. Mencocoki padanya enam perkara. Kemarin sudah kita jelaskan harus mencocoki apa kemarin sebabnya. Sekarang harus mencocoki jenisnya. Antum lihat halaman 107 itu. Qala al-mu'allifu asbahullah sanian yang kedua antakuna muwafiqatan lisyar'i fi jinsiha. Hendaknya ibadah tersebut sesuai atau mencocoki syariat. Nah, pada jenisnya. Jenisnya harus cocok. Harus sesuai dengan syariat. Contohnya, antum misalkan berkorban, eh, korbannya dengan kelinci. Kira-kira sah nggak korbannya? Eh? Nggak sah karena kelinci bukan hewan korban. Walaupun halal halal, tapi kan bukan hewan korban. Jenisnya beda gitu loh. Amalun. Jadi jenis yang telah ditetapkan oleh syariat yaitulah yang kita kita, apa? gunakan untuk beribadah. Contohnya antum berkorban nyembelih kuda. anak mau korban kuda, boleh enggak? Kita katakan enggak sah karena kuda bukan hewan korban. Faham maksudnya? Jenisnya harus sesuai dengan syariat. Kita lihat. Fa in kanat min ghairil jinsi alladhi syara'ahu syara' fa innaha la Apabila ibadah tersebut nah bukan eh, bukan dari jenis yang disyariatkan oleh syariat maka tidak diterima. Li'anal ibadata mabniyatun 'ala tauqif. Dikarenakan ibadah dibangun di atas tauqif. Maksudnya apa? Dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan as-sunnah bukan dibangun di atas perasaan. Falau dhaha syakhsun bi farasin tusawi qimatan naqah asra maratin fa innahu la yuzdi masyaallah. Kalau ada orang kurban ya, kurban menyembelih kuda, yang kuda itu seharga dengan apa? harga unta. Bahkan 10 kalinya. Nah, jadi harganya lebih mahal daripada unta 10 kalinya. Maka tetap enggak sah karena kuda bukan hewan kurban, jenisnya beda gitu loh. Tapi halal enggak kuda? Halal, tapi bukan hewan kurban. Li'annal udhiyata la takunu illa min jinsin muayyanin khas. Dikarenakan hewan sesembelihan tidaklah terjadi kecuali dengan apa? Jenis yang tertentu yang khusus. Jenis tertentu dan khusus, enggak sembarangan. Antum berkorban dengan ayam. Sah atau enggak Usain? Korban dengan ayam, tapi halal enggak ayamnya? Halal. Cuman enggak sah karena ayam bukan hewan korban. Kita lihat wahya al-ibil wal bakar wal khanam yaitu hewan yang dipakai untuk korban untuk sembelihan adalah onta sapi kambing walaysa minha al khail tidak ada di situ al khail itu kuda fala tasrihu at-tudhiyah biha maka enggak dianggap sah menyembelih kuda tersebut sebagai hewan sesembelihan berikutnya walau dhaha fa innaha la tasih kalau ada orang nyembelih kurban dengan apa? Dajjajah, iya yaitu apa? Ayam. Kurban dengan ayam. Kita lihat bagaimana? La tasih enggak sah. Li'annaha laysat min jinsin ma yashra' na'am at-tudhiyah bihi. Karena ayam itu bukan jenis yang disyariatkan untuk apa? Dijadikan sesembelihan dengannya. Paham ya? Karena beda jenisnya sehingga kurban dengan ayam enggak sah. Paham maksudnya? Jadi harus hewan-hewan yang sudah sudah ditetapkan oleh apa? Ditetapkan oleh syariat. Fa in qala qailun kalau ada yang mengatakan, "Alaisa an-nabiyyu sallallahu qala man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah fa ka'annama qarraba dajjajatan?" Ini penting ini. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Rasulullah SAW sudah mengatakan, barang siapa yang berangkat eh, Jumatan pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia apa? Berkorban dengan seekor apa? Ayam. Nah, wah, berarti boleh korban dengan ayam kata mereka. Kulna, hadi kurbatus sodakotin. Hari kurbah sedekah. Ini adalah kurbah yang bentuknya sedekah, bukan berkorban hewan sembelian. Faham belum? Seakan-akan dia apa? Nah, berkorban mensedekahkan satu ekor apa? Ayam. La kurbatun, Nah, barakallahu fikum la kurbatun nusukin, bukan apa? Bukan kedekatan atau bukan kurban yang sifatnya nusuk. Nusuk itu sembelihan. Paham ya? kul inna salati wa nusuki ay wa dhabhi wa mamati wa mahya wa mahya ya, barakallahu fiikum qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu artinya dzabhi. Paham ya? nusuki dzabhi. Naam, kita lihat sini. Karena law tasaddaqa bi wazni dajjajah lahman falaysa bi nusukin ya kan? Atau kata beliau sebagaimana kalau seandainya bersedekah eh, dengan seberat apa? Bersedekah dengan daging seberat apa? Ayam. Eh, daging ayam seberat apa? Dengan apa daging seberat ayam Paham ya maksudnya ya di intinya bersedekah dengan daging ayam itulah. Falaisa ini maka itu bukan nusuk. Paham belum? Nusuk ini sembelian syar'i yang seperti korban itu ya. Nah, barakallahu fikum. Hewan korban. Maka walaupun dia nyembelih ayam tadi tidak dikatakan apa? Nusuk, tapi sedekah. Berikutnya, lau anak rajulan aqa bi ba'irin hal tuzzi al Sekarang kalau ada orang akikah dan onta lahir anak laki-laki senang dia, akhir beli unta dijadikan hewan akikahan sah atau enggak? Secara globalnya untuk masalah sah sah saja, cuman kurang abdal. Sebutkan nanti. Wa illa dia menyelisih dalil. Menyelisih apa? Ad-dalil. Kita lihat di sini. Al-jawab qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, la tuzdi' al-aqiqah bi ba'ir. Enggak sah. aqiqah dengan unta itu enggak sah. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyanaha minal ghanam syad. Dikarenakan Rasulullah SAW sudah menentukannya. Menentukannya dari kalangan kambing itu syad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kambing, jadi enggak boleh yang lainnya. Domba. Paham ya? Nah, barakallahu fikum mau jenis biri-biri atau mau jenis kambing kacang, kambing kacang kambing Jawa itu ya. Nah, barakallahu fikum. Intinya apa? Bukan unta. Kalau anak laki-laki berapa kambingnya, Husain? Dua. Kalau anak perempuan berapa, Isa? Satu. Nah, kalau onta kan nggak masuk. Kita lihat. Faqala ba'dul ulama, tapi sebagian ulama mengatakan tujzi, sah. Onta pun nggak masalah. Akikah dan onta sah katanya. Lakin syat afdal, tapi akikah dengan kambing itu yang afdal. Paham ya? Akikah dengan kambing yang afdal. Kita lihat lagi. Lakin syat afdal. Wa inna maqalu bi izza. Kenapa mereka mengatakan sah-sah saja? Eh, akikah dengan unta li'anna jinsal ibil yasihu taqarrub ila Allah azza wa jalla bihi fin nusuk. Dikarenakan jenis unta ini dibenarkan untuk jadikan korban untuk Allah taala pada penyembelian korban. Ya enggak? Unta kan boleh jadikan korban. Ya, jadikan apa hewan sembilan korban. Untuk berapa keluarga kalau unta? Hmm? Berapa? Tujuh keluarga harus sapi? Hmm? Sapi? Lima. Kalau sapi berapa keluarga? Untuk berapa keluarga sapi? Untuk berapa keluarga sapi? Korban. Apa? Ah. Sapi untuk berapa keluarga sapi? Alhamdulillah. Hmm? Berapa? Sapi untuk berapa keluarga? Husain? Tujuh kalau ontar Eh? Kalau onta sama juga. Kalau kambing berapa marga? Satu, paham ya? Itu hukum asalnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Fahiya bi'tibari kaunihan nusukan takunu jinsan bi'nam, jinsan." Maka onta tersebut kalau ditinjau daripada dalam keadaan dia nusuk sebagai hewan sembelian, sembelian kurban, maka dia dikatakan jenisnya. Wa bi'tibari kauniha ibilan kalau ditinjau dari dia itu unta sendiri, wa bakaran dan juga sapi, wa ghanaman kambing takunu nau'an minan nusuk, maka dia juga na barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya unta ini kalau dilihat dari unta, keadaan unta itu, kalau dilihat apakah dia itu hewan sembelian nusuk atau bukan, maka dia jenis. Salah satu jenis sendiri ya Nah, termasuk hewan dipakai untuk kurban bisa. Tapi kalau ditinjau dari keadaan unta sendiri, unta, sapi, kambing, maka itu nau'an minan termasuk salah satu jenis hewan sembelian. Yasmanuha ismul jins, masuk padanya nam ism jenis juga. Maksud apa maksudnya nih ya? Maksudnya apa? Maksudnya juga masuk dalam kategori jenis hewan sembelian. Oleh karena itu para ulama mengatakan boleh sah, paham ya? Boleh dan sah. Cuman abdulnya apa tadi? Kalau anak laki-laki berapa kambing? Dua kambing. Kalau anak perempuan berapa kambing? Satu kambing itu yang afdal. Kita lihat sini. Walladzina qalu bil izza' fil aqiqah yaqulun. Dan orang-orang yang mengatakan sah-sah saja akikoh dengan unta, Masya Allah. Kalau akikoh dengan unta besar kali ya. Yaqulun mereka mengatakan innaha la al aqiqah bil ba'ir illa an wahid. Enggak boleh akikoh dengan seekor unta kecuali satu orang. Satu orang, paham ya? Nah, beda kalau kurban. Kalau kurban itu Adha satu onta itu tujuh keluarga. Satu sapi itu tujuh keluarga, tapi kalau untuk akikah eh, maka enggak dianggap sah kecuali untuk satu orang. Bainama fil udhiyah, adapun kalau udhiyah, sesembelian kurban, tuzzi'an sabah, ya kan? Sah untuk tujuh keluarga. Fa idza arada insanun an ya'uk bi ibilin fa 'anil ghulam ba'iran. Masyaallah. Ini. Nah, kalau seandainya orang itu ingin kurban, ingin apa? akekoh dengan onta, berarti kalau lahir anak laki-laki berapa onta? Dua ekor onta. Biayanya besar. Onta harganya mahal enggak? Mahal berapa harganya? Jutaan sembarangan. Onta harganya mahal, apalagi onta merah. onta yang terkenal di Arab, onta yang paling mereka katakan onta kesayangan atau onta yang paling berharga itu onta merah. Dikenal dengan unta merah itu ya. Itu harganya mahal sekali itu. Kalau cuma 5 juta belum dapat. 10 juta pun masih lagi. Paham ya? Nah, intinya harganya mahal. Berapa Allah alam mahal. Pokoknya ya, unta mahal sekali. Nah, Kita lihat sini. Kata beliau, "Bainama fil udhiyah tuz'an sab'ah fa idza arada insanan an ya'uq bi ibilin fa 'anil ghulam ba'iran." Masyaallah. Kalau ada orang mau akikah dengan unta, kalau anaknya laki-laki dua unta, wa 'anil jariyah kalau anak perempuan ba'irun wahid satu unta. Hada idza qulna bil Ini kalau dikatakan sah ini pendapat jumatan sah berarti konsekuensinya seperti itu. Kalau anaknya laki-laki dua onta, kalau anaknya perempuan satu ekor onta. Nah kita lihat sini kata beliau, wa ma'adzalik fasyatu afdal wala Bersamaan dengan itu kambing itu lebih apa? Lebih afdal. Nah tanpa diragukan lagi. Kambing lebih afdal tanpa diragukan lagi. Li'anan insana yataraddad fi kaunil ba'ir juz'i. Nah, karena manusia masih bimbang, masih bingung. Sah atau enggak ya kurbanan unta? Tapi kalau kambing kan enggak dilakukan lagi. Ijma sudah, kambing. Anak laki-laki dua ekor kambing. Anak perempuan satu ekor kambing, enggak ada perselisihan. Tapi kalau masalah onta, manusia masih yataraddat, masih bimbang, ragu sah atau tidak. Ewa, wa hadza madhhabul Hanabilah. Mohon insyaallah. Jadi kalau yang namanya ibadah itu harus mencocoki apa? Je, jenisnya. Yang pertama kemarin harus mencocoki apa? Sebabnya. Sebabnya kenapa? Antum baca mata kalimat tauhid la ilaha illallah sebabnya kenapa sebabnya dicocokkan syariat lagi sebabnya ini yang peringati murid nabi ya bid'ah karena sebabnya tidak sebab, tidak apa tidak sesuai dengan syariat paham belum antum misalkan mau tadi apa mau korban korban dengan ayam ya enggak sah karena ayam bukan hewan korbanan itu jenisnya harus cocok sekarang yang berikutnya yang ketiga salisan yang ketiga antakuna muwafiqatan syar'a fi qadriha penting juga ini hendaknya ibadah tersebut mencocoki syariat pada apa kadarnya kadarnya jumlahnya paham ya qadarnya itu kamiyah kamiyah itu jumlahnya contohnya antum salat duhur antum salat duhur ibadah bukan Husain ibadah tapi lima rakaat gimana sah enggak salatnya enggak sah karena menyelisih syariat jumlah sholatnya kan jumlah rokaatnya berapa? Duhur empat rokaat. Nah, dia malah salat duhur lima rokaat. Menyelisih apa? Syariat. Kita lihat. Labuda antakun al-ibadatu muafikon li syar' fil qadri, yakni al-kamiyah. Masya Allah harus yang namanya ibadah itu mencatat syariat pada kadarnya, jumlahnya. Nah, kamiyah jumlahnya, jumlah ritual tersebut atau jumlah nah perbuatan ibadah tersebut berapa? Kalau rokaat berapa rokaat? Kalau hitungan berapa hitungannya gitu loh. Suma inza da aw naqasa, kemudian kalau lebih atau kurang, fa in kana la yanfasil an ba'd batulat. Penting ini kalau jumlahnya itu bertambah, jumlahnya lebih atau kurang, kemudian amalan itu amalan yang apa? Amalan yang tidak terpisah sebagiannya dari sebagian yang lainnya batal. Contohnya apa amalan yang tidak terpisah? Amalan apa contohnya yang tidak terpisah? Amalan sholat duhur. Sholat duhur itu terpisah nggak antara empat rakaat itu? Kata terpisah kan? Nah, antum kalau sholatnya cuma tiga rakaat duhur, batal. Kurang berarti kan? Atau antum sholatnya cuma lima rakaat, batal sholatnya karena apa? Lebih. Tahu belum? Itu amalan yang apa? Amalan yang tidak terpisah. Ada enggak amalan yang terpisah? Ada. Contohnya apa? Antum zikir setelah sunat. Eh? Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar berapa kali? 30 tiga kali. Nah, antum empat 40 kali. Amalan zikir dengan salat terpisah atau enggak? Terpisah enggak? Terpisah. Antum baca zikirnya tasbihnya 40 kali, tahmidnya 40 kali takbirnya 40 kali. Tanya, kenapa 40 kali? Ibadah katanya. Ini ibadah nih katanya. Kita katakan itu menyelisihnya apa kadarnya karena kadarnya cuma 33. Paham belum? Nah, secara global seperti itu kita lihat. Wa in kana yanfasil ba'dahu an ba'd lam tabtul, lakin yunha an zaid masyaallah. Tapi kalau amalan itu terpisah sebagiannya dari sebagian yang lainnya, enggak batal. Antum pikirnya enggak batal. Antum dikir 33 kali tadi, Kok antum melebihkan 40 kali itu enggak batal. pikirnya enggak batal. Cuman menyelisih apa? Menyelisih sunnah gitu loh. Paham belum? Yang sunnah berapa kali? Tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Lah antum malah bacanya 50 kali. Takbir 30, 50 kali, tahmid 50 kali, tasbih 50 kali, zikirnya antum itu enggak batal, cuman menyelisih sunnah. Karena amalan terpisah kan? Beda sama sholat tadi. Kalau sholat itu harus sama. Eh, berlangsung, bersambung itu. Sholat duhur berapa rakaat? Empat rakaat. Lah kok antum sholatnya tiga rakaat? Enggak sah. Kok antum sholatnya lima rakaat? Batal sholatnya. Paham maksudnya? Nah, Barakallahu fikum kita lihat sini. Ikhwani fi din azza wa jalla wa jami'an. Kita lihat sini apa kata beliau? Fa misalu ma la yanfasil ba'dahu an ba'd. Contohnya amalan yang tidak terpisah sebagiannya dari yang lainnya. Lau salat dhuhra khamsan. Kalau ada orang salat dzuhur 5 rakaat, masyaallah. Saking semangatnya salatnya 5 rakaat dia. Kulna kita katakan la tasih salat. Kita katakan salatnya enggak sah. Idza kana muta'ammidan kalau orang yang sengaja. annahu khalafa syara' fil qadr. Karena dia menyelisih syariat pada apa? Dari sisinya apa pada kadarnya. Jumlahnya dia menyelisih. Seharusnya sholat duhur berapa rakaat alhamdulillah seharusnya empat rakaat lah. Dia mana lima rakaat, enggak sah salatnya. Walau saja dan sujudan wahidan walau rakaat merotan fi salatidz duhur ya. Kalau ada orang rukuk dua kali ya, pada salat zuhur, kulna atas deh Maka kita katakan apa? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Eh, kenapa enggak sah, Husain? Karena seharusnya rukuknya berapa kali salat duhur Kalau ada orang rukuk salat duhur rukuknya dua kali tok enggak sah salatnya. Lah kenapa enggak sah? Karena seharusnya jumlahnya berapa kali rukuknya? Empat kali. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Kulna la tasih, kita kata enggak sah. Li'annahu khalafa syara' fil qadar karena menyelisih syariat dari siapa? Kadarnya, jumlahnya. Walau saja sajada sujudan wahidan. Kalau sujud sekali tok. Salat duhur sujudnya sekali tok, sujudnya. La tasih, kulna la tasih kita kata enggak sah. Li'annahu khalafa syara' fil qadar karena menyelisih syariat dari sisi apa? Kadarnya, jumlahnya gitu loh. Jumlahnya kan enggak cocok, masa salat zuhur cuma sujud sekali toh. Sah enggak, Isa? Enggak seharusnya berapa salat zuhur sujudnya? Seharusnya berapa salat zuhur sujudnya? Hah? 8. Paham ya? 8 kalau fikum. Seperti itu ya, perlu diperhatikan baik sekali toh sujudnya enggak sah. Li'annahu khalafa syara' fil qadar karena dia menyelisih syariat dari siapa kadarnya, jumlahnya. Walau shalat dzuhra salasan, qulna la tasih. Ada orang salat zuhur cuma 3 rakaat, kita kata enggak sah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, ada orang salat zuhur cuma 3 rakaat, kita katakan enggak sah. Kita katakan apa? Enggak sah salatnya. Naam. Eh, Li'annahu khalafa syara' fil qadar karena dia menyelisih syariat dari siapa jumlahnya. Seharusnya berapa rakaat jumlahnya zuhur itu? Eh? Antum Empat rakaat. Seharusnya berapa kali sujudnya? Delapan. Seharusnya berapa kali rukuknya? Empat. Paham ya? Seharusnya berapa kali baca Al-Fatihahnya? Eh, Leduhur. Empat juga ya, rukunan itu enam. Contohnya sekarang yang terpisah. Wa misalu ma yanfasil. Contohnya amalan yang terpisah. Amalan yang terpisah. Contohnya apa? Lau annahu sabbaha dubura salati al-maktubah arba'ina wa hamida arba'in wa kabbara arba'in. Kalau contohnya ada orang tasbih subhanallah setelah akhir solat itu saat wajib dia baca tasbih subhanallah 40 kali. Wahamida hamida alhamdulillah 40 kali. Wa kabbara Allahu akbar 40 kali juga. Qulna ada khilafus sunnah la syak. Kita katakan ini menyelisih sunnah. Ini menyelisih apa? Perbuatan ini menyelisih as-sunnah, enggak diragukan lagi. Kenapa? Karena as-sunnah menganjurkan berapa kali? 33 kali. Paham ya? Karena as-sunnah menganjurkan 33 kali. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Wa idza qasada at-ta'abbud bi hadzal adad. Kalau orang ini mengatakan, aku ingin ibadah kok. Tak lebihkan seharusnya 33 kali. Dia tahu. Dia sengaja ana lebihkan 40 biar apa sisanya untuk ibadah katanya kita lihat wa idza qasada at-ta'abbud hadzal adat huwa mubtadi' Allahul musta'an kalau dia menginginkan dengan perbuatan tersebut tasbih 40 kali tahmid 40 kali takbir 40 kali dia menginginkan ibadah dengan jumlah tersebut maka dia mubtadi' telah melakukan perkara bid'ah kenapa kalau demikian karena syariat enggak seperti itu Syariat cuma menyarankan berapa? 33 kali. Kan itu. Kita lihat di sini. Lakin wafaqal adad al-masyru' akan tapi yang mencocoki jumlah yang disyariatkan. Berapa jumlahnya di Isa? Jumlah yang disyariatkan berapa tadi? Masing-masing tasbih, tahmid, tahlil, eh, takbir. 30 tiga kali. Nah, yang mencocoki jumlah yang syariat tersebut salatun tiga puluh tiga kali fa innahu yusabu alaih. Dia dapat pahala. Wala yabtul bi tasbih. Tasbihnya enggak batal. Dia dapat pahala. Li'anna anahada yumkin infisalu ba'dhihi an ba'd. Karena amalan ini mungkin terpisah sebagian dari yang lainnya itu loh. Paham belum? Terpisah kan cuma tambahannya itu yang perlu diperhatikan. Tambahan berapa tadi? 33 kali menjadi 40 berarti tambahnya berapa ya San? Nah, tujuh, paham ya? Tambahannya itu yang perlu diperhatikan. Nah, anilana lanakul maksudnya kami enggak mengatakan yustaratu liqabuli tasbih al-ula sihhatut tasbih ila akhir wahidatin minhu. Kami enggak mengatakan nah barakallahu fikum disyaratkan apa? Disyaratkan untuk diterimanya apa? Disyaratkan untuk terima tasbih yang pertama. Harus di eh, barakallahu fikum tasbih tersebut tidak disyaratkan harus apa? Dikatakan sahih sampai akhir. Sampai akhirnya harus apa? Harus sama semuanya harus 33 kali. Itu bukan syaratnya. Nam suman itu adalah amalan yang sudah disyariatkan, syaratnya tidak. Lakin nakul fi shalah akan tapi dalam salat yusyaratu li sihhatiha an takuna syurutus sihah fiha min awwaliha ila akhirnya. Kalau salat ya. Karena salat itu amalan bersambung. Salat itu amalan yang bersambung sehingga disyaratkan apa untuk dikatakan salat itu sah atau benar apa? Syarat salat tersebut dari awal sampai akhir sana Harus ditunaikan. Tapi kalau tasbih, paham ya? Tasbih yang pertama Nah, barakallahu fikum, tahmid, takbir itu kan enggak disyaratkan. Antum pisah pun enggak masalah. Faham ya, maksudnya itu ya? Setelah 33 kali antum pisah pun enggak masalah, tapi kalau salat enggak bisa. Salat harus apa? Harus sesuai dengan syariat bersambung gitu loh. Paham ya? Sesuai dengan syariat bersambung. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi. Mas'alatun, permasalahan yang baru Naam, lauzada zada ke tasbihat wa tahlilat wa takbirat allati ba'da shalah wa qal. Kalau ada orang yang mengatakan kalau dia lebih tasbihnya lebih, tahlilnya lebih, takbirnya lebih setelah salat dia mengatakan ana lam aqsud ibadah. Inna ma qasadtu ziyadatu khair katanya. Jadi 33 kali tadi dia bacanya berapa? 40 kali. Kata dia, aku enggak menginginkan ibadah kok. Tujuan kami menambahkan bukan ibadah tapi untuk biar mendapatkan kebaikan. Dia tambah kebaikannya katanya. Kita lihat al-jawab anahu yusab. Jawabannya orang tersebut dikasih pahala. Lakin la yusabu sawabud dzikr al-muqayyad, tapi dia enggak dapat pahala. Perhatikan ya, dia tidak dapat pahala pahala dzikir yang telah ditentukan. Karena dzikir yang telah ditentukan berapa kali? Seharusnya 33 kali. Nah, dia malah tambahkan sama dia. Dia dapatnya cuma pahala kebaikan itu aja. Li'anna dzikra Al-muqayyad lahu khasiyah fasawabu aksar. Dikarenakan dikir muqayyad, dikir yang telah ditentukan 33 kali itu memiliki kekhususan sehingga pahalanya lebih, banyak. Antum zikir tasbihnya, tahmidnya, takbirnya masing-masing Nah barakallahu fikum 33 kali, masing-masing 33 kali. Nah, itu bagaimana? pahalanya lebih besar atau lebih besar ketika antum baca tasbih, tahmid, takbir 40 kali? Lebih besar mana pahalanya? Antum ketika baca tasbih, takbir, tahmid 33 kali dengan antum baca 40 kali masing-masing tadi itu lebih besar mana pahalanya? Apa belum pertanyaannya? Antum ketika baca tasbihnya subhanallah, subhanallah 33 kali, eh, kemudian tahmidnya alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, kemudian takbirnya Allah akbar 33 kali, lebih besar mana pahalanya ketika antum baca 33 kali dengan baca 40 kali? Lebih besar yang mana? Hah? Ah. Zikir mukayat lebih besar. Zikir mukayat zikir yang ditentukan yang dalil itu loh. Berarti yang 33 kali. Paham belum? 40 itu kan nanti tambahannya teman ziyadatul khair. Jadi yang paling tepat justru apa? 33 kali itu lebih besar pahalanya karena apa? Itu dzikir muqayyad namanya. Diikat dengan dalil itu loh. Walihada naqul iqta' qira'atul Qur'an min ajli ijabatil muadzin. Penting juga nih. Oleh karena ini kita katakan putuslah baca Al-Qur'an dalam rangka menjawab muadzin. Jadi ketika antum baca Al-Qur'an kalau ada muadzin dikumandangkan, muadzin mengumandangkan azan, itu justru lebih afdalnya dia enggak baca Al-Qur'an tapi jawab jawab muadzin, "Idza sami' Idza sami'tumul muadzin Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin." Hadisnya itu. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang muadzin ucapkan kecuali dalam lafaz apa? Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Hayya hayya 'alas apa yang diucapkan? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga sama. Naam. Maksudnya bagaimana? Baca Al-Qur'an ketika azan dikumandangkan dengan apa? Menjawab muadzin itu justru apa? Menjawab muadzin lebih afdal. Nah, karena waktu-waktunya ditentukan tadi. Li'anna ijabatul muadzin fi waqtih. Karena menjawab azan itu pada waktunya. Nah, eh, zikrun muqayyad, zikir yang ditentukan, ditetapkan itu pada waktunya. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Fa yakunu afdal min qiraatil Qur'an al-mutlaqah. Maka yang seperti ini keadaannya, nah lebih afdal daripada apa? Daripada baca Al-Qur'an secara mutlak. Faham maksudnya? Seperti itu. Jadi dilihat kondisinya si konpas situasi kondisi dan tempatnya. Contoh yang lain apa contoh yang lain? Nah barakallahu fikum antum ketika habis apa? Habis salat sunnah. Habis sholat sunnah, para ulama berbeda pendapat afdal mana baca Al-Qur'an atau berdoa. Nah, Syekh Shalal Fauzan merajihkan bahwasanya berdoa lebih afdal. Berdoa lebih afdal. Karena kenapa berdoa lebih afdal? Karena berdoa tersebut ada nas khusus bainakul bainakul liadanain na barak apa barakallahu afanya. Ad-du'a na barakallahu fikum baina al-adanain la turad. Doa atau layurat itu ya. Doa antara dua adan, dua adannya adan dan ikomah, maka enggak akan ditolak. Nah, maka di situ para ulama menjelaskan dia berdoa lebih abdul daripada baca Al-Qur'an ketika menunggu imam datang. Paham ya? Di antara apa? Di antara adan dan ikomah tadi itu. nambah kalau fikum. Jadi ketika orang beribadah harus mencocoki apa? Sebabnya, jenisnya, dan kadar bilangan atau jumlahnya tadi itu. Nasallahu alaihi wasallam berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin.